Kula dhewe mboten paham kok wong niku kula wingi teng Jakarta nggih tiang kalih sak keluarga, tiang Cina. Gus, saya pengen masuk Islam, mohon dibimbing. Dan insya Allah, benjang tanggal pitu likur pas kula syuting teng Jakarta, ada satu artis yang sudah kontak ke Mas Awan, manajernya Abah di Jakarta, untuk menjadi seorang muslimah. Pengen syahadat. Semoga-moga koncone dhewe tambah kathah nggih. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kalau ada tebarnya hadat kamu dengkulku lemes banget nih. Jangan lupa tonton YouTube Gus Miftah Official, like, komen, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan dengan sebenar-benarnya sebenar-benarnya bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan dengan sebenar-benarnya sebenar-benarnya bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah Alhamdulillahirabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Sadrenge kula terus kayak ngaji nih, niki enten sing badhe mualaf, monggo munggah panggung sing badhe Tadi ada dua orang, yang satu dari Gresik, yang satu dari Jogja. Oh, Kalimantan. Mana-mana? Yang lain tadi mana? Sing badhe malah pergi depannya Pak calon Bupati Blora niki. Monggo Ibu saking Gresik wow. Niki saking pundi? Kalimantan. Bocah Pak Wiratomo pundi? Sing Yogyo. Monggo sampe mriki, mriki mriki mriki. Minggah mriki mboten apa, Bu? Mriki mboten ana apa. Dadi lha ana sing takon, "Miftah kalau ngaji karo miso-miso apa ana hikmahe?" Lah iki hikmahe iki lho. do kemindil. Indiliah. Monggo pergi Bu, pergi, pergi, pergi. Tolong Mas uh, dikasih mic. Pak Wiratno wah bocah, Pak Wiratno di sing mau mualaf? Pak Wi. Iki pengen malu, pengen kafir iki. <laughs> oh santri. Sampun Pak Wi, bocah jenengan Pak Wi. Oh, mriki mriki sekalian. Engkang badhe sadat monggo. Yang dari ganti warna mana ganti warna? Oh, teng mingking, mriki-mriki. Oh, monggo-monggo Bu. Engkang pundi? Kali kalian apa? Oh, iki membarengi sing. Wah. Wow. Lah kiai kiye dihowak ini piye Mendi? Oh, ganti warna yang ini. Sing Kalimantan iki kita. Oh, Pak Nardi. nyimbon pun niki berarti. nama ini Bu sinten niki sing niki jenengan. Nggih. Emi Dwi Setiti. Em, Emi Dwi Setiti. Dwi Setiti. Setiti. Saking pun Bu Emi. Aku ah, lo asli Jember namun tinggalipun untuk Gresik. Oh, Gresik. Agama sebelumnya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Satunya ibu siapa? Ibu Sri Artuti. Sri? Sri Artuti. Oh, lah pikir Astuti tak gibuk pada bujuku. <laughs> Untung Ar, Artuti. Saking pun Ibu Artuti. Aslinya Kalimantan. Kula asline Prambanan. Lho, sing ngomong Kalimantan mau sapa? gitu tapi tinggalnya eh? di Kalimantan, Mas. Oh, tinggalnya di Kalimantan. Iya. Oh. Angel, angel. Angel temen tuturanmu. Agama sebelumnya apa, Ibu? Memang awalnya saya Islam. Terus Kemudian, eh, Hmm. Uh, masuk oleh ikut suami. Uh. Eh, Ada di Kristen Protestan. Oke. Okay. Masuk Islam bukan karena paksaan, gih. Kalau Ibu dari Inggris tahu Gus Miftah dari mana, Ibu? Dari YouTube. Oh dari YouTube. Hmm. Wali YouTube. Belum masih mam. Dajal. Wali YouTube. <laughs> Mula ngono sih, sing diposting sing apik-apik win. Heeh. Oh. Besok ya, wawin tak gak film lah, Banci Tobat. Hmm. Kalau ibu siapa Artuti sudah tahu Gus Miftah dari mana? Dari teman. Oh dari teman. Iya. Hmm. Oh dari santrinya Gus Miftah, dari teman ngono ora apa-apa sing lemu-lemu niku ora apa-apa dirani lemu ora apa-apa aku dirani lemu mergo mangan sego daripada kowe guru gaweane mangan kanca <laughs> ya ya ya ya ya ya ya angel angel Bon sakit sadat yang ini dereng ya satu-satu aja digantian nggih ben ora salah pun sedanten nyakseni beliau-beliau berdua masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun saya juga tidak pernah mengenal beliau sebelumnya. Okay. Semua semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyekseni tiang sahadat ini kalih nyuwun kalih Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga jenengan netepaken iman lan Islam kula lan mugi-mugi panjenengan mboten sekali-kali mematikan kula dalam keadaan non Islam. Tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Soalnya sing jamin itu namun Gusti Allah. Kayak layarnya keter kalau kayak zaman TVRI zaman Bian kalau. Tahun rong ewu, rong puluh layarnya keter gitu. Kayak TVRI zaman Bian, kayak sepeda zaman pelombir. Masa ya, apa tidak dandani anten ini ini Jans. Musro. Oh, no. Ibu sinten namanya apa? Bu Emi. Emi Rian ya? Emi Emi Dwi Setiti. Nah, Emi Dwi Setitik. Setiti ya. Lah yo ya beda kawe ora Ibu apa tindak mriki kali sinten? Piyambakan. mbak. Nitih napa? Bis. Bis. Lajeng dipun jemput. Saking Gresik jam pinten? Jam 8. Jam 8. Wolu enjing wau. Masyaallah. Niku lawang niat tenan iki langsung dijemput kalian santri sembah santri nggih santri Masya Allah mungkin ongkos bisa kalau ganti ya bun ya nah, diganti ongkos saji, ya tak dongake khusus wawin tak inap ini hotel nggo ning sekamar kali Sumanto Assalamualaikum. Terus kula ngebis, Gus. Sama kowe ngebis kowe. Ya, engko tak ke bokong bis. Bu Emi Dwi Setiti, diterokke Gus Mitah nggih. Nggih. Mike diagem. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah. Bu sama mau? Artuti. Ya. Siapa sebelum Artuti namanya? Sri Artuti. Dwi Artuti. Ya. Oh, Sri Artuti. Oh, Sri Artuti. Sarifun. pun. Beja langsung kondur tengah Kalimantan Melih. Nah, oh. Dang Balio Sri. Kita ini anu masih mam ya. Jadi wong nyahadat ke wong sewantai ki mau neng aji. Tarik Gus. Tarik sis. Monggo. Monggo. Ya Allah. Tarik Sri matamu tarik Sri. Ini tarik apa nih kok tarik Sri? Saya kira dari wong top aja nggak ya, Kemarin oh dading hari ini semangka eh, kemarin dianggap penting sekarang bukan siapa-siapa <laughs> oleh pokoknya eh, jeru eh dibayar mergo cangkeme sih Wow, Bu Sisa ini saat ini nomor kali Bu Sri Artuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن an Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahuma binuril iman, binuril islam, binuril Quran, binuri sayyidina Muhammad. Binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. rabbil alamin. Kula dhewe mboten paham nggih kok wong niku kula wingi teng Jakarta nggih tiang kalih sak keluarga, tiang Cina. Gus, saya pengen masuk Islam, mohon dibimbing. Dan insya Allah, benjang tanggal pitu likur pas kula syuting teng Jakarta, ada satu artis yang sudah kontak ke Mas Awan, manajernya Abah di Jakarta, untuk menjadi seorang muslimah. Pengen syahadat. Semoga-moga koncone dhewe tambah kathah nggih. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kalau ada barangnya udah dengkul dengkulku lemes banget nih. Semoga-moga anu nggih, istiqomah nggih. mungkin, tak wenehi gitu ku rukuh. Nggih, rukuh. Termasuk wawin, tak kayak rukuh. Sarung. Oh, sarung toh. Oh, tobat.